Kemudian kaidah yang kedua yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ini masalah yang kedua termasuk masalah penting dalam agama. Masalah penting dalam memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kesyirikan. Kata beliau al-qaidah tsaniyah. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua annakum yaqulun. Sungguhnya Orang-orang musyrik berkata, "Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah." Tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu kepada sembahannya, berhalanya. Wa tawajjahna ilaihim. Dan tidaklah kami berarah kepadanya illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kecuali hanya sekedar memohon mencari kurban, mendekatkan diri kepada Allah wasyafaah dan meminta syafaat kaidah yang kedua di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menerangkan bahwa alasan pelaku kesyirikan itu hanya dua mereka alasannya kenapa mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah alasannya karena mencari kurba dari Allah, mencari kedekatan dari Allah. Alasan yang kedua adalah mencari syafaat. Ini dua alasan orang-orang musyrik di masa itu. Dalilnya apa? Kata beliau, "Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala." Adapun dalil kurbah mereka jatuh dalam kesyirikan itu karena taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, dalilnya adalah firman Allah taala, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah saja agama al-khalis yang murni. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila الله zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan awliya pelindung-pelindung wali-wali selain dari Allah orang yang membuat wali-wali selain dari Allah mereka berkata la na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah wali-wali itu. Melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkum bainahum fima kum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan menghukumi antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dusta lagi kafir. Ini dalil tentang kurba. Jadi alasan mereka berbuat kesyirikan. Kenapa kalian menyembah patung? Kenapa kalian berdoa kepada orang-orang salih? Kenapa kalian berdoa kepada para nabi? Kenapa kalian minta kepada para malaikat? Alasannya apa? Oh, alasannya mereka itu para nabi, wali-wali, orang-orang salih, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang didekatkan di sisi Allah. Karena mereka dekat di sisi Allah punya kedudukan, maka kita berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka supaya kita juga diikutkan, didekatkan di sisi Allah. Itu alasan mereka. Di antaranya adalah cari kurba. Demikian pula cari syafaat. Mereka melakukan itu supaya karena mereka ini di sisi Allah maka kita minta syafaat. Minta syafaat dari Allah melalui perantara mereka. Baik. Telah diterangkan dalil tentang al-qurbah, taqarrub. Sekarang dalil tentang syafaat. Kata beliau, "Wa dalilu syafaati" Adapun dalil syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'auna indallah." Dan mereka menyembah selain dari Allah apa-apa yang tidak bisa mencelakakan mereka dan apa-apa yang tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Mereka berkata sungguhnya haula mereka itu adalah orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Sekarang syafaat itu apa? Apa itu syafaat? Syafaat itu kalau dilihat dari arti bahasa, syafaat artinya doa. Bermakna kembali kepada makna doa, meminta, memohon. Dan dia juga berarti syafaat bermakna genap, lawan dari ganjil. Syafaat berarti genap, lawan dari ganjil. Ini pengertian secara bahasa. Kenapa dikatakan syafaat berarti genap? Ada satu orang. Dia butuh pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah. Maka ada yang lainnya syafaat, memberikan syafaat menjadi perantara kepada Allah. Nah, seakan-akan dia ini orang yang memintakan untuknya kepada Allah ini menjadi syafaat, menjadi teman untuknya sehingga dikatakan keduanya adalah genap. Nah, itu arti secara bahasa. Adapun secara istilah syafaat itu syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbil maslahi au daf'i madarrah. Syafaat adalah mengambil perantara atau menjadi perantara untuk orang lain. Saya ulangi, syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain dalam memetik suatu kebaikan, suatu maslahat, atau menolak suatu kejelekan, suatu mafsadat. Itu syafaat namanya. Dipahami sampai sini? Ini makna syafaat. Dan syafaat ini adalah syafaat yang telah ditetapkan di dalam syariah. Adanya syafaat tersebut. Dan akan kita terangkan nanti insyaallah taala. Yang jelas di sini penekanannya orang musyrikin ketika ditanya kenapa kamu menyembah patung? Kenapa kamu berdoa kepada wali-wali? Kenapa kamu berdoa kepada mereka, Minta kepada mereka, berserah diri kepada mereka, menyembelih untuk mereka. Kenapa kamu lakukan itu? Katanya mereka ini orang yang dekat di sisi Allah. Kita berharap mereka ini memberikan syafaat untuk kita di sisi Allah. Nah, maka ini alasan yang seperti ini alasan yang tidak bisa diterima. Dipahami? Sebab inilah alasannya kaum musyrikin di masa Rasulullah. Bersama dengan itu mereka beralasan seperti itu tetap juga diperangi oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa letak kesyirikannya di situ. Iya kan? Jadi letak kesyirikan kaum musyrikin dari kaidah yang kedua ini kita bisa pahami bahwa letak kesyirikan kaum musyrikin dia membuat antara mereka dan antara Allah perantara-perantara. Mereka berdoa kepada perantara itu. Perantara itu kadang patung, kadang malaikat, kadang wali-wali, kadang orang-orang salih. Nah, itu perantara-perantara. Dan perantara-perantara ini mereka membuat untuk Allah perantara-perantara seperti ini, ini terhitung kesyirikan. Dari dua sisi, dihitung kesyirikan. Sisi yang pertama, karena dia tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Iya. Tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kalau mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, maka harusnya mereka berdoa langsung kepada Allah. Minta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, akhirnya cari perantara. Allah memerintah beribadah langsung kepadanya, doa langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabbmu, doalah kalian kepada aku, saya akan kabulkan untuk kalian. Wa idza sa'alani ibadi anni faqulu inni qarib. Dan kalau hamba bertanya tentang saya, maka katakan saya ini dekat. Ujibu dan da'i dan da'an. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa. Kalau dia berdoa kepada Maka kalau dia buat perantara antara mereka dan antara Allah, ini artinya tidak menghargai Allah, tidak mengagungkannya. Dan itu kesyirikan. Ini letak kesyirikannya. Kemudian sisi yang lain, letak kesyirikannya dari sisi yang kedua, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya kan makhluk yang begitu. Saya misalnya, saya tidak kenal dengan presiden. Saya ingin minta bantuan dari beliau. Dalam suatu urusan atau dalam suatu perkara. Ya. Karena saya tidak dikenal, maka saya cari perantara-perantara. Kan begitu. Ya. Maka ini, kaum musyrikin menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk diperlakukan seperti itu, mereka ingin menyerupakan Allah seperti itu juga. Dan ini terhitung kesyirikan. Padahal Allah itu maha pemurah, maha perahmat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya mendengar apa yang dia ucap. Apa yang dia katakan. Apa yang terlintas dalam hatinya ini saja Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Apa yang belum terlintas Allah maha tahu. Apa yang telah terlintas Allah maha tahu. Apa yang tidak akan terlintas dalam hatinya juga Allah maha tahu. Andai kata itu terlintas, apa jadinya juga Allah maha tahu. Ya kan? Kalau begitu, untuk apa bikin perantara-perantara? Nah, makanya di antara kesesatan kaum musyrikin letak kesyirikannya mereka menjadikan antara mereka dan antara Allah perantara. Kalau ditanya kenapa kalian bikin perantara-perantara, alasannya ini. Kami menjadikannya sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah. Sebab kami ini orang berdosa. Mereka itu orang-orang salih. Orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Malaikat itu dekat kepada Allah. Karena itu kita harapkan mendapatkan bantuan dari mereka. Ya, di sisi Allah. Seorang ingin minta kepada Allah tapi dengan perantara. Dan itulah kesyirikan namanya. Dipahami? Nah, ini pula alasan orang-orang yang sering datang ke kuburan. Minta kepada penghuni kubur. Coba tanya. Ya. Kenapa Bapak minta kepada kubur? Apa Bapak meyakini bahwa dia ini mencipta memberi rezeki? Kebanyakannya menjawab tidak. Ini kebanyakannya walaupun ada juga yang meyakini sekarang ini. Bahwa bisa memberi rezeki dan mencipta. Ada sebagian kaum musyrikin di zaman ini. Tapi kebanyakannya menjawab tidak. Kalau begitu kenapa Bapak minta kepadanya padahal dia tidak mampu memberi rezeki? Tidak, saya ini orang berdosa, dia ini orang soleh. Ya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat untuk saya di sisi Allah. Nah, ini persis ucapannya kaum musyrikin. Apa bedanya kaum musyrikin berkata kami tidak menyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Apa bedanya? Dipahami? Ah, inilah letak kesyirikan. Letak kesyirikannya. Jadi dari sini kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, seorang hamba hendaknya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dia ingin sesuatu, ibadah langsung kepada Allah. Ibadah itu diperuntukkan. Apa kita menyembelih, bernadar, takarruk, semuanya kepada Allah langsung. Tidak boleh dengan perantara. Tidak boleh kepada perantaranya dia lakukan. Kemudian yang kedua, hendaknya diketahui bahwa sebab kesyirikannya kaum musyrikin dalam masalah ini. Mereka menjadikan antara Allah dan antara mereka ada perantara. Iya. Kemudian pelajaran yang ketiga, dan ini kaidah yang disebut alasan kaum musyrikin dimanapun mereka berada, begitu alasannya. Kalau ditanya kenapa kalian berdoa kepada perantara-perantara itu, kenapa kalian beribadah kepada perantara-perantara itu, jawabannya pasti kami hanya sekedar ingin mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami ingin minta syafaat kepada Allah dengan perantara mereka. Itu alasannya. Bersama dengan itu alasan-alasan ini semuanya tetap mereka dihukumi sebagai musyrik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi dan tetap mereka diperangi. Jelas sampai sini? Ini semakin memantapkan keyakinan seorang Muslim bahwa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada syirikat baginya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala wasyafa'atu syafa'atan syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatah karena sudah masuk menjelaskan syafaat beliau di sini akan menguraikan secara ringkas tentang pembagian syafaat kata beliau syafaat itu terbagi dua dua jenis syafaat ini ini yang tertera di dalam Al-Qur'an tidak ada syafaat yang lain lagi selain dari dua syafaat yang dalam Al-Qur'an. Kata beliau asy-syafa'ah syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Ada syafaat yang dinafikan, ditiadakan. Dan ada syafaat yang ditetapkan. Jadi ada syafaat tidak dianggap, dinafikan. Dan ada syafaat ditetapkan, diterima di sisi Allah syafaat itu. Dipahami? Ini dua jenis syafaat dalam Al-Quran. Sekarang beliau akan merinci satu persatu syafaat tersebut. Perhatikan. Kata beliau, syafaatul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah." Fima la yakdiru alaihi illallah. Syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan, itu adalah apa-apa yang diminta dari selain Allah pada apa-apa yang tidak ada, mampu, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Nah, ini syafaat mampiah. Jadi syafaat yang ditiadakan itu adalah seluruh syafaat yang diminta kepada selain Allah. Artinya syafaat apa? Ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Sesuatu yang tidak ada mampu melakukannya kecuali Allah. Dia minta kepada penghuni kubur misalnya supaya diberi syafaat sisi Allah diringankan bebannya dilepaskan kesusahannya dilepaskan hutangnya minta penghuni kubur bukan kepada yang minta tapi sebagai perantara kepada Allah begitu maksudnya ya ini semua adalah syafaat manusia ditiadakan oleh Allah tidak mungkin itu Demikian definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau saya ingin berikan definisi yang lebih mencakup seluruh itu. Jadi kita katakan bahwa syafaat yang ditiadakan dalam Al-Quran, syafaat yang manfiyah, itu adalah syafaat yang terkandung di dalamnya penyandaran sesuatu yang khusus untuk Allah kepada selain Allah. Itu syafaat manfiyah. Saya ulangi, syafaat manfi adalah syafaat yang terkandung di dalamnya penyandaran sesuatu yang khusus untuk Allah disandarkan kepada selain Allah. Kalau dia minta sesuatu, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Maka ini namanya dia telah melakukan suatu hal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terhitung sebagai syafaat manfiyah. Ya, dalilnya apa? Dalil qauluhu ta'ala Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqanakum, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fiki wala khullatu wala syafa'ah, wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, nafkahkanlah apa yang kami berikan kepada kalian. Sebelum nanti datang suatu hari, la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Tidak lagi jual beli, tidak lagi kecintaan, tidak lagi syafaat. Di sini dikatakan tidak ada lagi syafaat. Syafaat apa ini? Yang tidak ada? Syafaat yang manusia. Syafaat yang mengandung bentuk kesyirikan. Tidak ada pada hari kiamat. Sesuatu yang diminta kepada selain Allah tidak ada yang mampu kecuali Allah itu dinafikan pada hari kiamat. Tidak mungkin ada yang mendapatkannya. Semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna hum Dan orang yang kafir mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kata beliau syafaatul musbatah. Syafaat yang kedua adalah syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan. Wahia allati tutlabu min Allah. Syafaat musbatah ini, syafaat yang ditetapkan ini dialah syafaat yang diminta kepada Allah. Ya, kalau kita beri definisi yang lebih luas, syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat yang tidak mengandung bentuk kesyirikan. Tidak mengandung bentuk kesyirikan. Itu syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang mutbata. Apa dalilnya? Ah, baik, kita lihat dulu. Kata beliau, wasyafi mukramun bisyafa'ah. Asyafi, orang yang memberi syafaat, itu dimuliakan dengan syafaat. al masyfu lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal al Yang disyafaati untuknya, dia adalah orang yang Allah ridhai ucapan dan amalannya setelah mendapatkan izin. Kama qala ta'ala, "Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi syafaat yang kedua ini di sini Asy-Syaikh menerangkan syafaat mutbatah. Kesimpulannya syafaat mutbatah itu syafaat yang ditetapkan syafaat yang tidak mengandung kesyirikan. Dan syafaat yang seperti ini khusus untuk orang yang bertauhid saja. Sebab so, namanya syafaat yang tidak mengandung kesyirikan. Khusus untuk orang yang bertauhid saja. Dan syafaat yang seperti ini ditetapkan, diberikan kepada ahli tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah memberi izin kepada orang yang memberi syafaat. Allah mengizinkannya. Syarat yang kedua, Allah riba terhadap orang yang disyafaati. Allah riba terhadap orang yang disyafaati. Ini dua syarat. Dua syarat syafaat yang diterima. Ya. Jadi kalau saya ingin lebih sederhanakan lagi pembahasan, pertama kalau kita bicara tentang syafaat itu, syafaat itu dilihat tiga sisi, tiga sudut. Yang pertama ada yang bernama pemilik syafaat. Siapa ke pemilik syafaat itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada namanya pemberi syafaat. Dia ini adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Ini sisi yang kedua. Dipahami? Sisi yang ketiga ada namanya orang yang mendapat syafaat. Jadi si pemberi syafaat ini minta kepada Allah, ya Allah, Ya. Ampunilah si fulan misalnya. Ya Allah bebaskanlah si dari api neraka. Maka si ini adalah apa? Dia yang mendapatkan syafaat. Siapa yang memintakan? Si pemberi syafaat itu tadi yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau berbicara tentang syafaat begitu pengertiannya. Baik saya dekatkan dengan contoh dalam hadis. Kita kenal bersama dengan nama syafaatul udma. Syafaat yang paling besar. Khusus untuk Rasulullah syafaat ini. Yaitu syafaat kelak di kemudian hari di padang mahsyar. Seluruh manusia akan dikumpulkan dari awal sampai akhirnya. Dari seluruh manusia. Dikumpul. Di padang mahsyar. Dan tentunya kita tahu bersama ya. Di padang mahsyar. Matahari dekatkan di atas kepala. Hanya sejarak satu jengkal. Sebagian para ulama berkata sejarak satu mil satu hari di padang mahsyar itu seperti 500 ribu tahun jumlahnya. Dan ini mereka penungguan di padang mahsyar menunggu hisab. Dalam keadaan Allah murka dengan kemurkaan Allah tidak pernah murka sebelumnya. Kira-kira bagaimana keadaan manusia? Saking paniknya Nabi berkata, seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, belum disitan dan tidak beralas kaki. Aisyah bertanya, Rasulullah, kalau begitu saling melihat, Kata Nabi tidak ada kesempatan melihat saking dahsyatnya hari itu. Ya. Semua orang memikirkan dirinya masing-masing. Ah, maka manusia pada saat keadaan mengerikan itu manusia datang kepada para nabi. Manusia datang ke Nabi Adam. Nabi Adam berkata saya punya dosa. Dan Allah pada hari ini murka dengan murka yang sangat besar. Saya hari ini hanya memikirkan diriku dan diriku. Pergilah kalau kamu kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam tidak menjawab hal tersebut. Tidak mampu dia berdiri kepada Allah memohon, memintakan syafaat. Pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya sama. Pergi ke Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata, "Itu adalah milik saya." Nah, ini karena itu dikatakan syafaatul udma. syafaat yang besar. Sebab tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali siapa? Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah saya pun berdiri. Kemudian saya dan tersungkur sujud di bawah sana Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah dan sangat baik. Tidak pernah ada makhluk yang memuji Allah seperti itu. Ya. Pujian yang sangat baik sekali. Kata Nabi dan pujian ini, pujian tersebut pada hari ini belum mampu saya ucapkan. Saya belum pandai mengucapkannya. Jadi pujian dibukakan untuk beliau. Ya, terbuka kepada beliau sehingga mampu mengucapkan pujian itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Ya Muhammad irfa ra'saka wasal tu'ta washfa tushaffa." Muhammad angkat kepalamu. Mintalah engkau kau akan diberi dan berilah syafaat engkau akan disyafaat. Maka Nabi Muhammad meminta agar supaya hisab dipersegera. Nah, sekarang ada tiga sudut. Allah pemilik syafaat. Yang meminta syafaat siapa? Nabi Muhammad. Yang syafaat siapa? Manusia di padang mahsyar. Dipahami? Nah, maka kata Syekh di sini, syafaat itu pada orang yang diberi syafaat itu kemuliaan untuknya. Diberikan kemuliaan mampu, diizinkan untuk memberi syafaat. Dan memberi syafaat bukan Nabi Muhammad saja, para nabi yang lainnya juga memberi syafaat. Para malaikat, orang-orang salih, orang yang mati syahid, dia memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Demikian. Ini syafaat syafaat. Dipahami sampai sini? Ya. Ini syafaat al-musbata. Tapi syafaat ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah mengizinkan kepada orang yang memberi syafaat. Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mendapatkan syafaat. Dipahami? Syarat yang kedua, Allah riba kepada orang yang disyafaati. Allah riba kepada orang yang disyafaati. Orang yang disyafaati berbuat kesyirikan, berbuat kekuburan kepada Allah, kira-kira direba oleh Allah atau tidak? Tidak akan direbai. Dan seperti itu adalah syafaat. Itulah yang mampia syafaatnya. Tertolak. Tapi al-musbata syafaat yang ditetapkan itu untuk ahlu tauhid dengan dua syarat. Ada izin dari Allah dan Allah ridha kepada orang yang disyafaat. Baik, sekarang selesai kaidah yang kedua. Kesimpulan dari kaidah yang kedua bahwasanya alasan orang musyrik pada kesyirikan yang mereka lakukan, katanya kami melakukan itu berdoa kepada patung-patung malaikat orang-orang salih itu hanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan minta syafaat saja. Sekali lagi, ini terhitung apa? Kesyirikan. Itulah letak kesyirikan mereka. Dipahami yang sini?